Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanyakan mengenai yang membatalkan puasa, Bu ya. Kalau misalnya menghirup untuk melonggarkan saluran pernafasan, kan pilek ya. Kalau ter terhirup itu apakah bisa membatalkan puasa? Juga kadang-kadang diolesi dengan minyak angin yang mengandung mentol itu kadang-kadang longgar pernafasan. Apakah termasuk salah satu yang membatalkan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di, yang yang menjadikan batal itu adalah ain. Ain itu adalah sesuatu yang teras terlihat materinya. Jadi yang ain ain yang yang terasakan, yang terlihat jadi ada bendanya materinya yang masuk ke rongga tubuh kita melalui salah, salah satu lubang yang lima itu yang membatalkan puasa sehingga banyak ulama sudah menjelaskan tentang fik memang ada orang berhati-hati berfatwa fik adalah membatalkan puasa akan tapi yang pakai fik adalah jarang tapi yang meriwayatkan ulama sudah jelas karena zaman dulu tidak ada fix kita jarak kita baca kita fikir lama nggak ada fix ya cuman mereka menyebutkan bebauan wewangian dan sebagainya wangi dengan fik nggak ada beda sebetulnya hanya kalau wangian itu namanya makna tarofuh makna bersenang-senang hukumnya makruh tapi tidak batal sehingga dari sini bisa dipahami bahwa fix juga tidak membatalkan puasa seperti hanya wangian yang sangat harum kalau dicium tidak membatalkan puasa baunya masuk ke hidung atau tidak kalau wangian masuk ke hidung maka wangian baunya masuk ke hidung maka yang minyak angin juga baunya masuk ke hidung kemudian yang namanya fik juga masuk ke hidung itu semua tidak membatalkan puasa ya ini hanya kalau urusan wangian memang sebagian ulama khususnya jumhur ulama syafi'iyah mengatakan berwewangian saat itu saat puasa hukumnya makruh karena pak puasa itu harus menampakkan kita rendah di hadapan Allah lemah di hadapan Allah nggak pantas kalau kita bersenang-senang dengan yang namanya minyak wangi tarofuh itu jadi tarofuh itu tarofuh itu ya ya mm, melakukan sesuatu yang sifatnya ada makna senang kegembiraan ke itu karena harum dan lebat. akan tapi sebagian ulama di luar dari madhab Imam Syafi'i banyak yang mengatakan pakai minyak wangi di bulan Ramadan tetap sunnah tapi kami menyampaikan harus adil karena matab kita adalah matab Imam Syafi'i mengatakan bahwa pakai minyak di siang hari bulan Ramadan hukumnya adalah makruh nah, berarti kalau pakai fik nggak ada hajat juga mah makruh kalau nggak ada hajatnya nih tapi kalau ada hajatnya maka itu tidak apa-apa wallahu a'lam bisawab